Pagi Pak Sugi Ya Bu Pagi Bu reformasi itu memang harus jalan terus Nggak boleh berhenti Jadi kalau berhenti itu memang agak-agak gagal Jadi segala sesuatu yang berbau reformasi Untuk penegakan hukum Untuk beratas korupsi Untuk beratas segala penyelundup Atas narkoba segala Itu harus segera ditegakkan Dan sekarang ini udah titik kritisnya itu di korupsi Jadi kalau nggak dijalankan negara gagal Itu aja Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Sugi. Bapak Hidayat, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kalau Silakan. menurut saya ya, ya. Eh, kalau menurut saya itu uh, uh, apa ya? Jadi pada saat uh, uh, apa? Uh, it, ya mas, itu apa? Pada saat Bapak Novel itu yang menjadi pembicaraan pada saat ini itu uh, dapat menjadi anggota dari KPK itu harusnya sudah melewati eh, sedikit banyak apa ya eh, penyaringan sehingga harusnya sih tidak akan ada kecacatan makanya saya juga bingung kenapa kok Polri itu bisa mencari apa mencari salah-salah untuk maksudnya me, me, me, atau membuat Pak Novel ini menjadi eh, tersangka gitu ya. Makanya saya pikir ini mengada-ngada menurut saya sih. dan Demikian sih. Baik. Terima kasih Pak Hidayat. Pak Romeo, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan komentarnya. Ya, kalau menurut saya ini memang dari atas sampai bawahnya udah rusak semua. Jadi muaranya ini kan ada di Kapolri ya. Nah, Kapolri nya aja udah nggak nggak berani gitu untuk mengusut ini jadi saya pikir begitu jadi ujungnya ini sudah jahat jadi ke bawah itu bisa lebih jahat terima kasih baik terima kasih Pak Romeo Silakan mitra Bisa 633 selamat pagi Pak Sulaiman selamat pagi komentarnya uh, komentar saya aduh miris nih rasa hati ya itu KPK aja itu aja dibegitukan gimana kita rakyat kecil urusan sama penegak hukum bangsa polisi ini mbak habis digulung Nah jadi apalagi lah yang kita mau komentari ini Ya jadi pesan saya ya polisi itu koreksi diri lah Kalau mau ngebela atasan yang koruptor atau rekening gendut Yang kira-kira lah Jangan sampai mengorbankan institusinya Kesian, terima kasih Baik, terima kasih Pak Sulaiman Pak Henry Dunan, selamat siang Selamat siang Mbak Silakan Kita istilahnya mendukung KPK Mbak ya apalagi KPK yang dilemahkan oleh kepolisian ini ya apalagi saya bingungnya itu malam itu saya nonton kaget ya loh satu pasukan itu dari daerah ini kan polisi ini kan bukan otonomi dia kok sewenang-wenangnya aja mereka di pusat bagi mereka sedangkan saya dulu lagi punya kasus mbak di Palembang itu orang dari daerah datang ke polisi dari daerah nih eh, pamitan dulu pamitan dulu izin gak ada mereka itu datang kayak koboi gitu kemarin itu ini saya kaget ini kepolisian kita ini otonomi atau masih di bawah Kapolri nih setiap provinsi kita ini. Kalau ini kan soal apa apalagi katanya Kapolri kita nggak tahu menawar ada pasukan dia turun ke KPK dengan dalil yang udah kasus 8 tahun. Kalau saya kembali lagi mbak ya, ini kayak kasus yang Pak Denny ya, yang orang Surabaya itu ya, yang kasus anaknya ditabrak sampai mati. Nah ini begini juga nih kalau dilihat nih. Jadi kan ada masalah dia, dia cari-cari nih penyidik yang baik ini ya. Jadi intinya itulah kinerja dia ditunjukkan bahwa mereka itu memang integritas mereka itu memang udah nggak benar. Jadi kita mau hmm, percaya lagi sama polisi udah nggak ada lah. Eh. Kembali lagi sama ini KPK tinggal kita dorong aja lah, kita backing aja nih rakyat dulu di belakang KPK terus bergerak. Itu yang bintang-bintang itu kalau misalnya koruptor ya babatan saja lah. Pokoknya rakyat masih di belakang KPK gitu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Henry Denang. Pak Jimmy silakan ya inilah yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia kita harus berani untuk terang-terangan mendukung mendukung nah, dalam arti kata mendukung sampai tetes darah penghabisan untuk sesuatu yang menurut kita berguna bagi seluruh bangsa sampai keturunan anak cucu kita di kemudian hari daripada kita berdemo yang ternyata kita membela sesuatu kita bukan membela bangsa bukan kepentingan bangsa tapi kan kita hanya membela kepentingan instansi ataupun kepentingan dari eh, individu yang sangat eh, eh, yang ingin memanfaatkan uh, masa terima kasih terima kasih kembali Pak Gilbert silakan Pak ya saya setuju ini hanya hanya untuk kepentingan segelintir orang ini baik di dalam kepolisian itu saya rasa jangan sampai kita terpancing ya. Karena dua-duanya kita butuhkan, polisi kita butuhkan, KPK kita butuhkan juga. Jadi di sini ada kepentingan pucuk pimpinan di, polis, di kepolisian itu. Jadi saya sih mohon jangan sampai dibenturkan ya. Karena ini kalau dibenturkan akan berbahaya sekali. Jadi kita lagi sedang melawan koruptor, ini jatuhnya jadi kita jadi berantem antara polisi dan KPK saya bilang gitu aja ini pasti 100% aku yakin ada kepentingan orang nomor satu begitu aja di kepolisian makasih terima kasih kembali Pak Rudi silakan ya singkat aja Bu bubarkan aja dua-duanya Bu ya kasih Pak Andi selamat siang silakan Pak Andi selamat siang iya mau ngomentari ini Bu ya KPK ya. dan polisi ya silakan Iya, dua-duanya selalu ada kasus ya orang-orangnya semua pada nggak bersih jadi lebih baik gurunya dibubarin aja betul deh ya oke okay, makasih terima kasih kembali Pak Muhammad selamat siang ya selamat siang silahkan Pak jadi kita itu sebetulnya Republik Indonesia tidak membutuhkan polisi yang korup ya orang lapor ah, bilang ayam lalu menjadi kambing dan ini sepertinya preman berseragam begitu ya lalu mereka hidup dan dibiayai oleh pajak yang dibayarkan rakyat. Ini adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Mereka melanggar dari barang eh, apa yang karinya mereka sendiri. Sehingga dalam hal ini, itu harus ada ketegasan. Dia pun begitu. Mereka harus tahu kepentingan nasional bangsa. Kalau anggotanya hanya sebagai eh, penyidik di KPK, ya sudah isahkan saja untuk demi kepentingan bangsa. Dan ingat, rekening gedung polisi itu mereka nggak bisa diaudit. Karena itu harusnya di setiap eh, instansi di Republik ini itu bisa diaudit BPK. Dan polisi tidak bisa diaudit BPK karena ada di bawah langsung presiden. Sedangkan TNI di bawah Dephan. Mestinya polisi itu di bawah Kepdagri tapi karena ada kepentingan eh, untuk seperti yang itu mencari dana dan sebagainya, maka terjadilah seperti itu. Kita yakin bahwa yang ada di kepolisian itu sebagian besar adalah baik sekali. Tetapi yang jahat ini adalah elit-elit politiknya, yang artinya oknum-oknum polisi, yang artinya bermain politik dan bermain korupsi yang seperti itu ya. Terutama eh, yang para jenderal-jenderal dan para perwira yang selama ini. Ini kita sangat-sangat menyesalkan. Republik ini rusak oleh mereka sebagai aparat penegak hukum tetapi mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Ini betul-betul suatu pengkhianatan terhadap Republik dan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Pak Zainal. Ya Bu. Ya silakan Pak. Eh, nah sebetulnya masalahnya itu polisi sama polisi nih. Polisi itu memang kalau di dalamnya itu daging-dagingan itu yang di KPK kan yang itu orang polisi juga ini yang ngusut ya polisi juga ya yang ribet itu polisi sama polisi polisi masalahnya kan yang udah dikuasai ya. polisi-polisi yang memang korup memang sukanya sebab menyogok sekarang mau menjadi kapolsek aja minimal itu udah 100 juta harus store kalau ibaratnya kalau nggak berikan, polisi nggak mikirin kerja akhirnya mikirin kembali modal yang itu itu yang udah di dalam mau jadi mau masuk masih perlu duit Jadi kalau mau bersihin ya bersihin aja polisi. Sistem polisi itu dibersihkan. Cuma kalau aku lihat dari Kapolri sekarang kayaknya cuma gedein per doang itu sama kumis. Jadi kayaknya Kapolri sekarang nggak bisa kerja gitu. Jadi, jadi Kapolri yang baik lah, yang tegas gitu. Terima kasih. Baik mitra bisnis.